Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Buya Yahya dan semua jamaah. Yang ingin saya tanyakan <clears throat> mengenai bab lain bu ya. Ketika seseorang meminjam uang atau hutang ke bank, kemudian sebelum dia melunasi hutangnya, dia telah meninggal dunia. Setelah itu ditanyakan kepada pihak bank dan nyata katanya hutangnya itu telah hangus. Nah ini bagaimana dalam pandangan fikih tentang hutangnya si mayat? Hangus nggak usah bayar gitu? Iya. Hangus nggak usah bayar? Iya, katanya kayak gitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Utang yang jelas dia telah berbuat melakukan kesalahan utang ke pihak bank-bank yang yang konvensional. Kalau bank syariah tentu ada aturannya. Jika bank syariah biarpun ada kekurangannya, mohon maaf kalau kita mendukung adanya bank syariah karena apa? Kita perlu syariah. Biarpun di dalam bank syariah sendiri banyak yang perlu dibenahi. Ingat ada sebagian orang serta-merta menolak bank syariah. Kalau terus serta-merta ditolak bank syariah, nanti tidak ada perubahan. Bank konvensional tetap berkembang. Jadi bank syariah itu adalah bayi yang kita nanti-nanti tapi lahir dalam gerakan cacat. Cacat. Hei pengurus bank syariah harus tahu, Anda lahir bank Anda lahir dalam gerakan cacat. Tapi tetap kehadirannya kami tunggu-tunggu. Makanya kami memberikan semangat orang untuk bergabung dengan bank syariah biar ponca, cacat. Tinggal cacatnya ini kita sempurnakan perlahan demi perlahan. Jangan sampai malah ditolak. Lebih biasanya kalau utungan de, utang dengan dunia konvensional ini utangnya sudah dosa, istighfar banyak deh. Istighfar, minta ampun kepada Allah yang banyak. Kalaupun dari pihak bank kok nggak mau kita bayar utangnya, urusan dia. Tapi waktu kita minjem sudah dosa. Jangan merasa aman, oh nggak wajib bayar. Eh dosa kita waktu urusan itu juga sudah ada. Jadi kalau pihak bank tidak mau menerima, kali kita bayar lagi dianggap merasa cukup karena oleh dia sudah dimasukkan asuransi yang tidak syar'i juga, ini urusan dia. Kita salahnya berhubungan dulu. Tinggal kita bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta dibebaskan ya sudah. Oh, mestinya saya membayar ke mereka, mereka tidak mau. Jadi kalau ada orang kita bayar utang ke mereka tidak mau, ya sudah bebas. Tapi bukan merasa kita bebas dari hukuman Allah, kita berurusan dengan dunia semacam itu sudah haram. Maka siapapun yang berada masih berada di dalam kubang keharaman masih berurusan dengan dunia ini, maka hendaknya segera insya memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Luas dengan rizkinya. Di sisi lain yang sudah tobat, yang sudah hijrah menuju bank syariat, jangan merendahkan siapapun yang masih di bank konvensional. Itu bukan urusanmu merendahkan. Agar tapi hendaknya banyak mendoakan. Kadang kita sering sombong, sudah merasa syar'i lalu merendahkan orang. Kasihan ngaji bertahun-tahun masih saja di bank konvensional. Anda merendahkan juga penyakit hati itu. Sudahlah kita bukan urusan kita merendahkan orang lain. Bagi anda yang sudah hijrah menuju bank syariah, maka anda syukuri, kemudian sambil berusaha untuk membenahi yang ada di dalam bank syariah, menguatkan bank syariah, kemudian setelah itu di saat anda melihat orang yang masih berada di bank konvensional, pandanglah mereka dengan mata kasih sayang, doakan mereka setiap saat, bukan anda rendahkan. Awas, jangan sampai kita lirik-lirik. Tuh, tuh, tuh, tuh. Hmm. Eh, merendahkan adalah penyakit hati. Penyakit hati adalah kotor, hina. Itulah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan saudara kita yang sangat kita cintai masih berada di bank konvensional. Kita doakan semoga bulan depan bisa hijrah atau tahun depan dan sebagainya. Dan alhamdulillah telah datang kepada kami bermacam-macam orang yang hijrah. Bukan sekedar dia berusaha akan tapi dia adalah seorang sudah di tingkat tinggi di sebuah di bank-bank konvensional dia harus meninggalkan untuk mendapatkan gaji yang lebih sedikit yang sangat sedikit akan tapi merasa cukup bermacam-macam dan banyak alhamdulillah tapi bagi yang belum hijrah, kita doakan semoga Allah mudahkan mereka untuk hijrah. Adapun utangnya nggak mau dibayar sudah selesai. Karena nggak mau dibayar mau gimana lagi? Biarpun kita sudah salah masuk ke tempat tersebut. Jadi salahnya adalah awal kita berurusan dengan bank tersebut tinggal kita banyak memohon ampun kepada Allah. Ingat semuanya, jangan merendahkan kaum muslimin yang masih berada di bank-bank yang ada ribanya, akan tapi hendaknya Anda panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Semoga Allah berikan bimbingan kesadaran kepada mereka dan semoga Allah menguatkan semoga Allah mudahkan kita menerapkan syariat Islam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.